Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia terhadap orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Akan tetapi kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman tidaklah Allah berikan kecuali bagi orang yang Allah cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah swt limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah swt dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang fikih atau memahami zikir-zikir setelah sholat lima waktu. Memahami zikir-zikir setelah sholat lima waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan juga qadar supaya mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah ini ada dua macam. Ada zikir yang sifatnya mutlak. Artinya boleh kita kerjakan kapan saja dan dianjurkan untuk diperbanyak. Seperti misalnya membaca tahmid, membaca alhamdulillah atau membaca la ilaha illallah, membaca la haula wala quwata illa billah, membaca subhanallah. Dianjurkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir tersebut di mana saja dan kapan saja. Ini adalah zikir-zikir mutlak dan di sana ada dikir-dikir yang mukayat, yaitu dikir-dikir yang terikat terikat dengan apa? terikat dengan waktu contohnya misalnya dikir-dikir yang dibaca ketika pagi dan juga sore atau dikir yang terikat dengan tempat seperti dikir yang yang dibaca di atas sofa atau antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ini adalah zikir yang dibaca pada tempat-tempat tertentu, yaitu terikat dengan tempat tertentu. Di antara zikir-zikir yang muqayyad tersebut yang terikat dengan sesuatu adalah zikir setelah sholat Yaitu zikir-zikir yang dianjurkan dibaca untuk setelah kita mengerjakan sholat lima waktu Oleh karena itu pada sore hari ini Insya Allah kita akan bersama-sama Memahami tentang Dikir-dikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Setelah sholat lima waktu tersebut Kenapa kita dianjurkan untuk memahami dikir-dikir tersebut Karena perlu kita ketahui bahasanya Orang yang bisa mengambil manfaat yang besar dari zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang memahami makna isi dari zikir tersebut. Di antara faedah zikir adalah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Kapan hati kita menjadi tenang ketika kita berzikir? Ketika kita memahami makna dari zikir tersebut. Contohnya misalnya zikir ketika terkena musibah. Allah SWT mengatakan Wabashiris sabirin Alladzina idha asabathum musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilahi raji'un Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Yaitu orang yang apabila, apabila ditimpa musibah Maka dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkena musibah meninggal salah seorang anaknya. Ketika dia membaca zikir ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan sesungguhnya kami, kami semua. Saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, kita semua adalah milik Allah wa inna ilahi rajiun dan kami semua akan kembali kepadanya. Yang mengambil, yang mencabut nyawa anak, anak saya adalah Allah. Zat yang memiliki anak saya dan juga saya. Jadi yang mengambil anak saya adalah zat yang menciptakannya. Kenapa saya harus terlalu bersedih hati? Wa inna ilahi rajiun dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Sekarang anak saya yang kembali dan saya pun akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang atau nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Artinya tidak akan selamanya kita bersatu. Pasti suatu saat kita akan berpi, berpisah. Entah itu kita duluan, orang tua duluan atau anak duluan. Semuanya akan berpisah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang bisa tenang ketika mendapatkan musibah? Ketika dia bisa memahami zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian pula dikir-dikir yang lain. Kita bisa mengambil manfaat dari dikir-dikir tersebut apabila kita seorang muslim bisa memahami maknanya. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita Dikir-dikir setelah sholat Dan beliau sendiri mempraktekan Dan didengar Dan juga dilihat oleh para sahabat Bagaimana beliau berzikir setelah sholat berapa jumlahnya apa yang beliau baca kapan beliau baca ini sudah direkam dan sudah dihafal oleh para sahabat radhiyallahu dan juga sudah disampaikan kepada orang-orang setelah mereka dan alhamdulillah zikir-zikir tersebut ada di dalam hadis-hadis yang sahih di dalam kitab-kitab hadis sebagiannya ada di Bukhari dan Muslim Sebagiannya ada di Sahih Muslim, sebagiannya di kitab-kitab yang yang lain. Alhamdulillah datang kepada kita dengan cara yang selamat dan dengan jalan yang sahih. Sehingga bisa kita amalkan. Di antara zikir tersebut, yang pertama adalah hadis Thauban radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Kata Thauban radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah SAW apabila beliau selesai salat istighfar thalathan maka beliau beristighfar tiga kali. Wa qala Allahumma antas salam. Kemudian dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam Allahumma antas salam. Wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di antara zikir yang Rasulullah SAW baca setelah sholatnya adalah membaca istighfar tiga kali. Istighfara thalathan. Seorang rawi yang ada di dalam sanad hadis ini bernama Walid dia bertanya kepada gurunya yang meriwayatkan hadis kepada beliau, yaitu Al-Auza'i. Walid bertanya kepada gurunya itu Auza'i dan dua-duanya meriwayatkan hadis ini. Apa yang dia tanyakan? Kaifal istighfar? Bagaimana cara istighfar tersebut yang yang ada di dalam hadis ini? Karena di sini disebutkan istighfar tharatan. Rasulullah SAW beristighfar tiga kali. Bagaimana ucapan beliau ketika beristighfar? Apakah mengatakan Allahumma gfirli atau astagfirullahaladzim atau astaghfirullah atau bagaimana? Karena lafaz istighfar banyak. Maka Auza'i mengatakan taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Engkau mengatakan astaghfirullah astaghfirullah. Berarti caranya bagaimana beristighfar setelah salat? Mengatakan astaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah Tiga kali Apa maknanya astagfirullah? Maknanya Aku memohon maghfirah dari Allah SWT Aku memohon maghfirah dari Allah Orang yang mengatakan ucapan ini Yaitu memohon maghfirah dari Allah Berarti dia sudah memohon kepada Allah dua perkara Orang yang memohon ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meminta kepada Allah dua perkara. Yang pertama, dia minta ampunan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah minta supaya dosa yang selama ini dia lakukan tidak diadab oleh Allah. Karena orang yang berdosa itu hukumannya diadab sebenarnya. Ketika seorang mengatakan astaghfirullah aku memohon ampun kepada Allah, minta kita kepada Allah, supaya dosa-dosa yang kita lakukan selama ini tidak diadab, tidak ada hukumannya. Itu yang pertama. Makna yang kedua, orang yang mengatakan astagfirullah berarti dia telah meminta kepada Allah supaya dosanya ditutupi. Artinya tidak dibuka di antara manu, manusia. Karena apa? Karena makna ghafara Ghafara itu dalam bahasa Indonesia artinya menutupi Bahasa Melayunya menutupi. Makanya Mighfar itu artinya adalah yang untuk menutupi kepala ketika berperang. Itu dinamakan mighfar. Kenapa dinamakan mighfar? Karena fungsinya adalah untuk menutupi kepala. Jadi kalau orang meminta maghfirah, aku memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Dia telah meminta kepada Allah supaya menutupi dosanya. Jadi selain diampuni dan di, tidak diadab, meminta supaya Allah tidak membuka aibnya ini di antara manu, manusia. Tidak diketahui oleh anaknya, tidak diketahui, diketahui oleh istrinya, tidak diketahui oleh tetangga. Jadi kalau kita mengatakan astagfirullah, berarti kita sudah meminta dua perkara. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini kita pahami. Berarti kita minta supaya diampuni dan juga minta ditutupin dosanya. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. As-salam artinya adalah zat yang maha memberikan keselamatan. Dan ini adalah nama di antara nama-nama Allah SWT. Allah SWT berfirman, Huwal, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Di antara nama-nama Allah adalah As-Salam. Dalilnya ayat ini dan juga hadis yang kita sebutkan tadi. Allahumma antas salam. Dan seorang muslim tidak boleh mengatakan sesuatu ini adalah nama di antara nama-nama Allah kecuali memang ada dalilnya. Karena yang paling mengetahui tentang zat Allah Swt dan paling mengetahui tentang nama-nama Allah adalah Allah sendiri. Kalau Allah mengabarkan bahwasanya di antara namanya adalah ini, kita katakan ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW mengabarkan bahasanya ini adalah nama Allah, maka kita beriman bahasa itu adalah nama Allah. Tidak boleh kita memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala dari akal kita. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha memberikan keselamatan. Wa minkas salam. Dan dari mulah keselamatan. Semua keselamatan, keselamatan di dunia, maupun keselamatan di akhirat. Keselamatan dari musibah, keselamatan dari kecelakaan, keselamatan dari kefakiran yang menfitnah, keselamatan dari kekayaan yang menfitnah. Di antaranya adalah keselamatan di alam kubur. Di alam kubur nanti ada fitnah kubur, ada pertanyaan. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Di alam kubur ada adab kubur keselamatan pada hari kiamat. Karena nanti di sana ada hari penimbangan amal. Ada hari di mana manusia menyeberangi as-sirat. Kita minta keselamatan Allah kepada Allah Subhanahu taala baik di dunia maupun di akhirat. Wa minkas salam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu taala. Bergantung kepada Allah SWT Bukan bergantung kepada makhluk maupun benda Tabarakta ya dal jalali wal ikram Tabarakta artinya engkau adalah zat yang penuh dengan berkah Berkah artinya penuh dengan kebaikan Tidak ada sebuah kebaikan kecuali sumbernya dari Allah SWT Ya dal jalali wal ikram Wahidat yang memiliki al-jalal. Al-jalal maksudnya adalah al-azamah, yaitu kebesaran. Wahidat yang memiliki kebesaran. Wal ikram dan juga kemuliaan. Tabarak ya al jalali wal ikram. Engkaulah ya Allah yang memiliki keberkahan dan engkaulah yang memberkai wahidat yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Zubair. Beliau mengatakan kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Dahulu Abdullah bin Zubair yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW beliau mengatakan setelah solat atau setiap selesai solat hina yusallim ketika beliau sudah mengucapkan salam artinya sudah selesai salam apa yang beliau katakan la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, lahul mulku walal hamdu wa ala kulli shayin qadir la haula la quwata illa billah wala na'budu illa iyyah lahun ni'mah وله fadlu walau sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Kemudian Ibnu Zubair mengatakan Kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salah Ibnu Zubair yaitu Abdullah bin Zubair Sahabat Rasulullah SAW mengatakan Dahulu Rasulullah SAW mengeraskan suara dengan zikir ini Itu la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syang qadir La hawla wa la quwata illa billah La ilaha illallah Wa la na'budu illa iyah Lahul ni'mah Wa lahul fadlu Wa lahul thana'ul hasan La ilaha illallah Mukhlisina din Walau karyal kafirun Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Di dalam sahih Muslim. Artinya hadisnya sahih. Dan ini yang diantara dikir yang beliau baca Salam-salam ketika setelah selesai sholat Apa artinya? La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Sesembahan di dunia banyak Ada orang yang menyembah matahari Ada orang yang menyembah jin Ada orang yang menyembah setan Ada orang yang menyembah sapi itu semuanya adalah sesembahan-sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia. Tetapi yang berat untuk disembah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang memang berat dia untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Karena dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki dan juga menciptakan alam semesta. Sehingga hanya dialah yang berat untuk disembah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita sudah harus meninggalkan segala sesembahan, segala ketergantungan kepada selain Allah Swt. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak bernadar kecuali untuk Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak beristighatah kecuali kepada Allah Swt. beristianah, beristiadah. Tidak melakukan itu semua kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu artinya untuk dia saja. Bukan untuk yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu-sekutu yang juga mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak menciptakan makhluk yang lain tidak menciptakan. Semua selain Allah adalah makhluk, Mereka lah yang dicipta. Yang menciptakan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam penciptaan. Kalau tidak ada sekutu bagi Allah di dalam penciptaan, artinya tidak ada yang mencipta selain Allah, maka tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah SWT. wa taala. Wahdahu la syarikalah. Dia saja la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walul hamd baginya lah kerajaan yaitu kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Semua ini adalah milik Allah SWT Apa yang ada di langit dengan segala isinya, malaikat-malaikatnya, bintang-bintangnya, mataharinya, bulannya, langit yang tujuh, semuanya adalah milik Allah. Itu adalah kerajaan langit, kerajaan Allah SWT Dan juga kerajaan yang ada di bumi dengan segala isinya kekayaannya, minyaknya, udaranya, tanahnya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk. Baginya lah semua kerajaan dan juga apa yang ada di antara langit dan dan bumi. Bukan milik kita. Apa yang kita miliki itu adalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilik yang sebenarnya adalah milik Allah, lahul mulk. Milik miliknya lah apa yang ada di langit dan bumi, kerajaan langit dan dan bumi. Kita punya kekuasaan. Tapi kekuasaan kita hanya sementara dan itu adalah titipan dari Allah SWT. dan nanti akan ditanya oleh Allah tentang kekuasaan yang kita miliki. Kullukum ra'in. Setiap kali setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Demikian pula harta yang Allah berikan. Itu adalah termasuk milik Allah SWT dan hanya dititipkan sementara kepada kita. Dan kita akan ditanya dari mana kita dapatkan harta tersebut. Apakah dengan cara yang benar atau tidak. Dan kemana kita infakkan harta tersebut. Kalau kita mengatakan lahul muluk, baginya lah apa yang ada, kekuasaan atau kerajaan yang ada di langit dan bumi, maka orang yang kaya tidak akan sombong dengan kekayaannya. Lahul mulku walul hamd Baginya lah kekuasaan dan juga kerajaan langit dan bumi walaul hamd. Demikian pula hanya baginya lah pujian-pujian. Jadi yang berat dipuji yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia maka mereka hanyalah perantara dan sebab. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki dan mungkin kita diberikan rezeki lewat manu, manusia yang lain. Mungkin lewat perusahaan atau lewat pemerintah. Yang sebenarnya memberikan rezeki kepada kita hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu pujian hanya kita berikan kepada Allah. Adapun kepada perantara, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan syukur. Mengucapkan terima kasih. Berterima kasih kepada mereka karena mereka sebagai sebab dan juga perantara datangnya rezeki itu kepada kita. Tapi kalau pujian maka hanya kita serahkan kepada Allah SWT. Kita hanya memuji Allah SWT. wa taala. Dan hanya bagi Allah lah alhamdu, yaitu pujian. Adapun bersyukur kepada manusia maka ini dianjurkan. Allah mengatakan anishkurli wali walidaik. Supaya kamu bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tua orang tuamu. Silakan bersyukur kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua atau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi alhamdulillah maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah ala kulli syai'in qadir. Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu menjadikan orang yang fakir, yang miskin menjadi orang kaya. Allah mampu. Sebaliknya menjadikan orang yang kaya tiba-tiba menjadi miskin, Allah mampu. Oleh karena itu orang yang fakir jangan dia merasa berkecil hati. Mungkin Allah akan mengubah kehidupannya dan Allah mampu untuk melakukannya. Demikian pula orang yang kaya. Jangan dia merasa sombong kepada manusia yang lain karena Allah mampu untuk menjadikan dia fakir dalam sekejap seperti yang dialami oleh sebagian orang mungkin sore hari ini dia kaya besok pagi sudah menjadi orang yang yang miskin Allah mampu untuk melakukannya mampu menjadikan orang yang bodoh orang yang tidak tahu menjadi orang yang pandai dan mampu menjadikan orang yang pandai tiba-tiba menjadi orang yang bodoh. Dengan kekuasaan Allah SWT, wa mampu untuk melakukan yang demikian. Oleh karena itu orang yang tidak tahu jangan dia merasa putus asa karena Allah mampu untuk menjadikan dia tahu seperti sebagaimana orang lain juga tahu. Jangan dia putus asa, belajar. Meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu. Demikian pula orang yang sudah diberi pengetahuan oleh Allah SWT, jangan dia merasa sombong dan juga merendahkan orang yang belum tahu. Karena Allah mampu untuk menjadikan dia menjadi tidak tahu. Wa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah swt yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk haul yang untuk merubah dari sesuatu ke sesuatu wala quwata dan tidak ada kemampuan illa billah kecuali dengan Allah. Tidak mungkin seseorang bisa merubah sesuatu dari satu keadaan ke keadaan yang, yang lain kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan juga dia tidak mampu melakukan, tidak mungkin mampu melakukan sesuatu kebaikan, beramal soleh, berinfak, sholat, umrah, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang membaca la haula wala quwata illa billah berarti dia sudah mengakui bahwasanya dia tidak mungkin melakukan segala sesuatu termasuk amal soleh kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita sudah mampu bisa ke sini datang ke Madinah ke kota Rasulullah SAW dan bisa sholat di sini, siapa yang telah membantu kita? Yang memudahkan kita, memudahkan urusan kita bisa ke sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa datang ke sini. Oleh karena itu jangan kita riak dan juga jangan sombong. Ini semua adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Karena tidak mungkin kita bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah wala na'budu illa iyyah dan tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadanya lahun ni'mah walal fadlu walahu tsana'ul hasan baginya lah an-ni'mah kenikmatan walal fadlu dan baginya lah keutamaan Allah yang telah memberikan keutamaan kita kepada kita di atas manu, manusia baik keutamaan harta keutamaan ilmu, keutamaan kekuasaan, itu adalah milik Allah swt yang telah memberikan itu kepada kita semua. Walahu tsanaul hasan dan baginya lah pujian yang baik. Kemudian la ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Kembali mentahlil. Kembali mengucapkan tahlil, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, mukhlishina lahuddin dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Dikuatkan lagi. Mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah SWT. wa taala. Walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir membenci. Membenci apa? Membenci ketauhidan kita. Orang-orang kafir benci ketika melihat orang Islam mentauhidkan Allah SWT. Karena mereka menyekutukan Allah, menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah swt. Ketika mereka melihat orang Islam hanya menyembah kepada Allah, mereka benci. Kita mengatakan walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir mereka benci dengan apa yang kita lakukan karena yang kita inginkan bukan ridha mereka. Dan juga bukan keridhaan manusia, bukan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah hanya menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu ridha dan cinta kepada kita? Meskipun orang-orang kafir benci kepada kita, meskipun manusia benci kepada kepada kita. Yang penting Allah ridha, manusia ridha atau tidak itu bukan urusan kita. Ini yang namanya ikhlas. Jadi seseorang mengamalkan sesuatu yang yang yang dia inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kata Rasulullah SAW barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan mengorbankan keridhaan manusia. Artinya dia mengamalkan sebuah amalan atau mengucapkan sebuah ucapan di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin dibenci oleh sebagian manu, manusia maka akibatnya radhiyallahu an wa arda anhunas. maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia-manusia tersebut lama kelamaan akan menjadi ridha kepada kepada dirinya barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dengan mengorbankan keridhaan manusia artinya mungkin manusia tidak ridha kepadanya maka Allah akan meridai dia dan akan menjadikan hati-hati manusia lama-kelamaan akan ridho kepada dirinya. Meskipun awalnya mereka benci. Rasulullah SAW ketika beliau diutus sebagai seorang nabi, banyak orang-orang Quraisy saat itu tidak ridho dengan ucapan beliau. Berusaha untuk menghentikan dakwah beliau. Bagaimana caranya? Ditawarin harta, ditawarin kekuasaan, ditawarin macam-macam. Mereka berbicara kepada Abu Talib, tolong bilang sama keponakanmu supaya menghentikan dakwahnya. Bahkan mereka menyiksa pengikut-pengikut Nabi SAW yang merupakan orang-orang yang lemah. Tidak rida dengan ucapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tetap berdakwah kepada mereka. Mengajak mereka untuk mengatakan, La ilaha illallah. Meninggalkan kesyirikan. Maka Allah SWT meridai beliau dan akhirnya menjadikan manusia ridha kepada beliau. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka Mekah untuk beliau. Pada tahun ke-8 dibukalah Mekah sehingga orang-orang Quraisy semuanya, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian orang-orang Badui dan semuanya semuanya masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ketika engkau melihat orang-orang manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Beliau berdakwah dan mengatakan sesuatu yang di situ ada keridhaan Allah meskipun tidak diridhai oleh manusia. Demikian seorang muslim. Apa yang diridhai oleh Allah itu yang dia ikuti, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Adapun manusia mengatakan ridha atau tidak ridha, suka atau tidak suka, maka ini adalah urusan mereka dengan Allah. Yang penting Allah ridha dengan kita. Sebaliknya, manil tamasa ridhan nas bisaqatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan mengorbankan keriduan dari Allah swt, Artinya dia berusaha untuk mencari kecintaan manusia dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tetapi dengan perbuatan ini Allah marah dan murka. Maka sakhitallahu alaih Allah akan marah kepadanya wa askhata alaihin nas dan akan menjadikan manusia itu benci kepada kepadanya. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Banyak orang berusaha untuk mencari kecintaan dari orang atau mencari pengikut melakukan apa saja, mengucapkan sesuatu yang kira-kira bisa bisa mendapatkan pengikut yang banyak orang-orang mencintai dia. Tapi karena ini ada kemarahan Allah, ada kemurkaan Allah di dalam ucapan ini, maka Allah SWT kelamaan akan menjadikan manusia benci kepadanya. Dan ini contohnya banyak. Dan antum mungkin sudah melihat dengan mata kepala antum sendiri. Yang awalnya mungkin pengikutnya banyak, tapi Allah menjadikan kebencian di antara manu, manusia karena dia mencari ridha manusia dengan mengorbankan mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun meskipun orang-orang yang kafir itu membenci. Jadi adalah doa atau termasuk zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Di antara zikir yang boleh baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Warrat Warrad ini adalah penulisnya Al-Mughirah ibnu Syubah. Al-Mughirah ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Warrad mengatakan bahwasanya Mughirah ibnu Syubah menulis kepada Muawiyah bin, Abi Sufyan. Menulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa yang dia tulis? anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin idza sallam. Mughirah menulis kepada saudaranya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ditulis bahasanya Rasulullah SAW beliau mengucapkan setelah setiap solat lima waktu, La ilaha illallah setelah beliau salam, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini di antara zikir yang beliau baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang pertama tadi sudah kita bahas. Tinggal yang terakhir yaitu ucapan beliau Allahumma la mani'a lima atait ya Allah tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang engkau beri artinya kalau Allah sudah ingin memberikan sesuatu kepada kita ingin memberikan ilmu kepada kita ingin memberikan harta rezeki kepada kita la mani'a maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya wala mu'tiya lima mana'ta dan tidak ada yang bisa memberi kepada saya terhadap apa yang sudah engkau cegah, yang sudah engkau tahan. Jadi kalau Allah sudah menahan sesuatu, tidak memberikannya kepada kita, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya kepada kepada kita. Meskipun semua manusia, semua makhluk berkumpul untuk memberikan sesuatu tersebut kepada kepada kita. Tapi kalau sudah Allah tahan, maka tidak ada yang mampu memberikannya kepada kita. Ini kalau orang baca dan dibaca dengan perhatian, dicermati isinya, maka dia akan bertawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benar tawakal. Ya Allah, tidak ada yang menahan apa yang engkau beri. Dan tidak ada yang memberi apa yang engkau tahan. Ketika dia berdagang. Dan di sekitarnya banyak pesaing yang juga menjual barang yang yang sama. Maka dia tidak akan takut bahasanya rezekinya akan diambil orang lain. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita rezeki, maka tidak ada yang bisa menahan rezeki tersebut dari dari kita. Meskipun dia melakukan ini, melakukan itu, menfitnah kita, mensihir kita. Tapi kalau Allah menghendaki untuk memberi kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya wala mu'tiya lima manata dan tidak ada yang memberikan apa yang engkau yang sudah engkau cegah. Artinya seseorang apabila dia berdagang atau berusaha memulai ber, berwira swasta ternyata dia gagal dan Allah tidak memberi apa yang dia inginkan. Maka kita katakan wala mu'tiya lima manata ya Allah, tidak ada yang memberi sesuatu yang engkau cegah. Ini sudah Allah takdirkan. Allah mencegah, Allah menakdirkan untuk mencegah rezeki ini dari dari kita. Maka tidak ada yang bisa memberikan. Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla ayyakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir-takdir ini, takdir rezeki, takdir kematian dan lain-lain sebelum Allah menciptakan 50 ribu tahun, sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi sebelum bumi ini diciptakan, sebelum langit diciptakan selama 50 ribu tahun. Jadi bukan setahun, dua tahun, bukan 500, bukan 1000, bukan 10 ribu, tapi 50 ribu tahun. Itu sudah Allah takdirkan. Rezekinya sudah Allah takdirkan. Rezeki untuk fulan, rezeki untuk A, C, B, C, C. Sudah ditulis semuanya. Allahumma la mani alima atait wa la mu'ti alima mana'ta wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd dan tidak akan bermanfaat di sisimu kekayaan orang yang kaya kekayaan orang yang kaya tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat di sisi Allah adalah amal solehnya ini kalau kita baca dan kita amati ini pengaruhnya besar di dalam hati kita wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bermanfaat hanya amal soleh. Hadis ini diwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima atait wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man Allah fi duburi fi duburi kulli salah salatan wa thalatin. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah setelah selesai salat 33 kali. Wa hamidallah, kemudian memuji Allah mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah dan bertakbir kepada Allah 33 kali katis atun watis on. Itu menjadi 99. 33 kali 3 kali. Wa qala al mi'ah. Kemudian dia mengatakan yang ke-100 kesempurnaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia mengatakan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Orang yang mengatakan subhanallah 33 kali setelah salat, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu, akan diampuni dosanya. Dosa yang bagaimana? Yang yang yang kecil atau yang yang besar? Yang banyak atau yang sedikit? Walau kana wa in kana mithla zabadil bahr. Meskipun dosanya itu sebanyak buah yang ada di lautan. Meskipun dosanya sebanyak itu dan tidak ada di antara kita yang bisa menghitung buah yang ada di lautan. Meskipun dosanya sebanyak itu maka akan diampuni. Syaratnya apa? Membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak boleh lebih dari 33 dan tidak boleh kurang dari 33. Kemudian membaca La ilaha illallah dan seterusnya. Maka akan diampuni dosa kita meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Oleh karena itu ketika kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali kita sungguh-sungguh Jangan kita sambil ngalamun Atau sambil ngelihat orang jalan Enggak tahu sudah berapa kita mengucapkan Pelan-pelan kita ucapkan Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Dihitung benar Kalau perlu dilihat Dilihat apanya Jari-jarinya karena kalau kita tidak lihat ini kadang sering ngalamun. Kita lihat. Ya, sampai 33 kali benar. Kemudian kita bilang alhamdulillah 33 kali. Dengan tangan kanan. Kemudian Allahu Akbar 33 kali kita lihat. Beda rasanya kalau kita mengucapkan zikir-zikir tersebut dengan ngalamun. Dengan ucapan yang cepat subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. alhamdulillah tidak tahu maknanya dan tidak belum tentu benar jumlahnya. Mungkin kurang dari 33, mungkin lebih dari 33. Pahalanya di sini apabila kita baca sesuai dengan jumlahnya kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah artinya maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Dari semua yang disifati oleh manusia berupa kejelekan. Allah Maha Suci dari semua kejelekan. Sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna dan semuanya adalah sifat-sifat yang baik. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh manusia. Sebagian orang mengatakan Isa adalah anak Allah. Kita katakan subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah sama dengan makhluk. Kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah maha sempurna. Sementara manusia dan makhluk ini banyak kekurangan. Ini maksudnya kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Kita hayati. Kemudian kita katakan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, banyak kepujiannya hanya kita berikan kepada Allah. Alhamdulillah atas kesehatan. Alhamdulillah atas kenikmatan Islam. Alhamdulillah kenikmatan iman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang paling besar. Artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di, di dalam hati kita ada sesuatu yang besar, maka kita yakini bahasanya Allah lebih besar daripada sesuatu tersebut. Allahu Akbar. Mungkin ada di dalam hati kita yang pemimpin kita, presiden kita, raja kita itu adalah orang yang besar. Tapi kita yakini bahasanya Allah lebih besar daripada dia. Zatnya, kekuasaannya, kemampuannya. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada itu semuanya. Kalau kita menganggap besar kekayaan yang kita miliki, triliunan dolar, maka ketahuilah Allah lebih besar daripada itu semuanya. Allahu Akbar, Allah lebih besar baik datnya, kekuasaannya, sifat-sifatnya. Allah lebih besar daripada itu semua. Kita katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah kita melihat semua selain Allah itu adalah kecil termasuk diri kita, termasuk orang yang, yang kita besar-besarkan di dalam hati kita, itu selain Allah, maka itu adalah kecil. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu semua. Kemudian yang selanjutnya, di antara zikir yang disunahkan untuk dibaca setelah sholat, adalah membaca tiga surat. Yaitu Qul Allah, Qul A'udhu Birabil Falak, dengan Qul A'udhu Birabil Nas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Uqbah ibnu Amir. Kalau yang tadi yang yang tasbih dan juga tahmid dan juga takbir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas ini ada di dalam Sunan Tirmidzi dan juga Nasa'i. Dari hadisnya Uqbah bin Amir beliau mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Rasulullah SAW menyuruhku untuk membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat ini adalah tiga surat ini tadi. Kapan? Fi duburi kulli shalah. Setiap salat lima waktu. Jadi di antara yang disunahkan kita membaca tiga surat ini setiap salat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini hadisnya sahih. Kemudian yang terakhir adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi setiap sholat lima waktu. Dalilnya adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat lima waktu maka tidak menghalanginya dari masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya orang yang membaca ayat kursi setelah sholat lima waktu, maka dijanjikan masuk surga. Dan tidak menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ada sini sahih, diriwatkan oleh Imam Nasai dan juga yang lain. Ini dibaca setiap sholat lima, lima waktu. Di sana ada zikir yang khusus dibaca setelah sholat subuh. Artinya tidak dibaca setelah duhur, asar, maghrib ataupun isya. Apa itu? Hadisnya Ummu Salamah. Bahasanya Nabi SAW setelah beliau sholat subuh, e, setelah salam beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat warizqan tayyiban dan memohon kepadamu rezeki yang baik. Dan ini pas dibaca ketika setelah sholat subuh karena setelah itu orang mungkin berkecimpung dengan dunia, bekerja. Maka sangat pas sekali ketika dia setelah sholat subuh mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bagi orang yang menuntut ilmu, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang bisa dia amalkan. Warizqan tayyiban dan meminta kepada Allah rezeki yang baik wa amalan mutakabbalan dan juga minta kepada Allah amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Ini adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Dan hadisnya jelas, sahih oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Diamalkan dikit-dikit tadi setelah sholat lima waktu supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Kalau selama ini kita sudah mengamalkan, Alhamdulillah. Tinggal kita koreksi, apakah yang sudah kita amalkan selama ini sesuai dengan hadis Nabi atau tidak? Ada dasarnya atau atau tidak? Kalau pernah diajarkan oleh seseorang tentang zikir-zikir tersebut, kita tanya dalilnya mana? Apakah benar sudah diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Ini kita tanya. Kalau tidak, maka hendaklah kita tinggalkan. Kita ganti dengan zikir-zikir yang tadi jelas, sahih diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari awal saya ulangi zikirnya bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang pertama. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'mah walul fadlu walau thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina din. walau karihal kafirun kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca qul huwallah. Membaca qul a'udzu birabbil falaq membaca kul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca ayat kursi. Kemudian kalau kita selesai salat subuh, maka mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dengan demikian kita sudah mengerjakan zikir setelah salat dengan dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa perkara yang insya Allah akan kita sampaikan mungkin setelah uh, adzan. Dan bagi yang memiliki pertanyaan maka silahkan menulis pertanyaan tersebut dengan kertas dan yang belum memiliki kertas maka kita sediakan di depan. Alhamdulillah wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zikir-zikir yang tadi kita sebutkan Yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat Ini dikerjakan sendiri-sendiri Jadi tidak dikerjakan secara berjamaah Jadi masing-masing Membaca doa tersebut sendiri-sendiri Karena dulu Nabi SAW Dan juga para sahabat mengerjakannya sendiri-sendiri Dengan suara yang pelan Karena Allah SWT mengatakan Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wadunal jahr. Dan ingatlah Rob kamu, Tuhanmu di dalam dirimu, maksudnya dengan pelan-pelan. Tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri kepada Allah, wa khifah dan juga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadunal jahr tetapi tanpa mengeraskan. Jadi pada asalnya kita kerjakan zikir-zikir tersebut sendiri-sendiri dan tidak dikeraskan kecuali bagi imam apabila dia ingin mengajari manusia maka silahkan dia mengeraskan dikir-dikir tersebut supaya makmum bisa mendengarnya dan juga bisa belajar dari dari imam tersebut apa yang dibaca setelah sholat. Kemudian yang kedua para ulama berselisih pendapat tentang berdoa setelah sholat. Apakah disyariatkan atau tidak? Ada di antara mereka mengatakan disyariatkan. Jadi berdoa setelah sholat lima waktu itu disyariatkan. Karena Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah, ayu doain asma' doa apa yang paling mustajab? Beliau mengatakan, jauful lailil akhir wadubura dubura maktubah. Doa yang paling terdengar, yang paling diijabai, yang paling dikabulkan adalah doa di sepertiga malam yang terakhir. Wadu dubura kulli salatin maktubah dan setiap selesai salat lima waktu. Sehingga sebagian ulama mengatakan disunahkan kita berdoa setelah salat lima lima waktu. Ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah sebelum salam. Jadi dubura kulli salatin maktubah di belakang salat wajib itu maksudnya bukan setelah salat wajibnya tapi di bagian belakang sholat wajib artinya sebelum salam sebelum kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah maka disitulah tempat untuk berdoa makanya di antara doa yang kita baca adalah berlindung dari empat perkara Allahumma inna adzubika min adzab jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ini dibaca kapan sebelum kita salam karena ini adalah termasuk doa yang mustajab Kemudian mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni wa husni ibadatik. Ini juga dibaca sebelum salam. Karena apa? Tempatnya yang mustajab. Makanya ada ulama yang mengatakan doanya bukan dibaca setelah sholat, tetapi sebelum eh, setelah sholat, tetapi dibaca sebelum salam. Dan justru ketika sholat, disitulah seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah dia berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dalam keadaan sujud, ketika dalam sholat. Ketika dalam keadaan sholat, faakthiru doa, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Kapan? Ketika dia su sujud, artinya di dalam sholat. Ketika dia sedang menghadap bermunajat kepada Allah, disitulah dia dengan dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan disitulah dia berdoa berdoa. Makanya sebagian mengatakan berdoa itu disunahkan ketika kita dalam keadaan sholat. Itu ketika sujud, sebelum kita salam, bukan setelah sholat. Ini sebagian mengatakan demikian. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Dan ulama yang mengatakan disunahkan kita berdoa setelah sholat, mereka tidak mengatakan berdoa secara berjamaah. Jadi ulama yang mengatakan berdoa setelah sholat, mereka tidak mengatakan disunahkan kita sebagian berdoa kemudian yang lain mengamini. Mereka tidak mengatakan demikian, tetapi berdoa sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau mengambil pendapat yang pertama, yang disunahkan kita berdoa setelah sholat, kita berdoa sendiri-sendiri. Tanpa memimpin, tanpa dipimpin. Masing-masing punya hajatnya. Itu seandainya kita mengambil pendapat yang pertama. Kita berdoa sendiri tanpa memimpin dan juga tanpa dipim, dipimpin. Kemudian tidak disunahkan setelah sholat kita saling berjabat tangan. Karena berjabat tangan ini disunahkan ketika kita saling bertemu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira ma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan antara satu dengan yang yang lain. Illa ghufira kecuali akan diampuni untuk keduanya. Qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Dan ini adalah keutamaan bersalaman ketika bertemu. Bahasanya dosa dari keduanya akan diampuni. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu Menunjukkan bahasanya bersalaman itu Disunahkan bagi orang yang bertemu Adapun orang yang sudah bertemu sebelumnya Sebelum sholat sudah ngobrol Sudah berbicara, sudah ketemu Maka tidak disunahkan setelah sholat Dia bersalaman Karena bersalaman ini disunahkan ketika bertemu saja Kalau misalnya sebelum sholat belum bertemu Artinya baru bertemu setelah sholat Silahkan kita berjabat tangan ini kalau sebelum sholat kita belum bertemu. Tapi kalau sudah bertemu, maka tidak perlu kita berjabat tangan. Kemudian kita berhati-hati Bapak Ibu sekalian dari zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, sunnahnya, afdalnya, kita berzikir itu dengan tangan. Dengan tangan. Ketika kita menghitung tasbih, tahmi, tahlil, itu dengan tangan kita. Karena ada sebuah hadis Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan nanti al-anamil yaitu jari-jari ini akan ditanya pada hari kiamat dan juga akan dijadikan dia bisa berbicara. Jadi akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Oleh karena itu kita berpikirnya dengan tangan kita. Caranya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan caranya dengan seperti ini, Pak. Yaitu dengan menggenggam dan juga melepas. Karena hadisnya menyebutkan bahasanya mereka yaitu para para sahabat dan yang mengatakan di sini adalah seorang sahabi yang seorang sahabat wanita. Dia mengatakan Rasulullah SAW menyuruh kami untuk yakitna. Yakitna itu kalau dalam bahasa Arab itu ada gerakan menggenggam dan juga melepas. Yakitna itu ada gerakan menggenggam dan juga melepas. Artinya begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, kemudian dilepas lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah dilepas lagi. Bukan seperti ini. Karena kalimat ya'kidna ini artinya adalah menggenggam dan juga melepas. Jadi kalau mau sesuai dengan sunnah caranya seperti itu. Ya, cara berpikir caranya seperti seperti itu. Itulah yang bisa kita sampaikan. E Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menetapkan bilangan zikir atau waktu zikir sebagai zikir harian kita? Ya kalau kita menentukan atau membatasi sesuatu yang